Pengakuan ini bukan dari para tetangga. Pengakuan ini bukan datang dari para netizen zaman sekarang ya. Ya, pengakuan ini bukan datang dari umat manusia, bukan datang dari para raja. Pengakuan ini turun dari langit. azani Allah wa iyyakum langsung diberikan oleh Rabbul Alamin Rab alam semesta khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam dengan domir khitab mufrad wa innaka dan sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam la'ala khuluqin azim betul-betul orang yang bagus akhlaknya indah budi pekertinya ya tidak pantas orang yang seindah itu, semulia itu, seagung itu. Budi pekertinya, tata keramanya dituduh dengan tuduhan majnun. Nah, kata lala. Ya lah. Nah mungkin orang yang punya akhlak yang begitu mulia seperti Nabi alaihi salatu wasallam yang dikenal oleh kawan bahkan lawan pantas dituduh dengan tuduhan orang gila. Yang lebih tepat, yang menuduh sebagai majnun. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang gila bukan Rasul, yang nuduh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Taib. Fasatubsiru wa yubsirun. Dan kelak engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam akan melihat mereka pun juga akan melihat kaum musyrikin Quraisy bi ayyikumul maftun siapa di antara kalian yang sebenarnya salah jalannya ya yang dituduh dengan syairun majnun sahirun kadzab tukang sihir pendusta penyair yang gila ini kan tuduhan yang simpang siur pada masa itu diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam disebarkan seluas-luasnya agar bangsa Arab tidak mengikuti dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam hiburan untuk melipur kesedihan beliau, sakit hati beliau karena dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas oleh kaumnya, Allah memberikan janji. Fasatubsiru wa yubsirun. Kelak engkau dan mereka akan melihat bi ayyikumul maftun, siapa yang sebenarnya salah jalannya. Siapa yang sebenarnya terfitnah, siapa yang sebenarnya di atas kekufuran dan kesesatan dengan berjalannya waktu akan terbukti. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kita simak penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullah yuqsimu ta'ala bil qalam. Allah Azza wa Jal pada ayat yang pertama bersumpah dengan pena. Wa huwa ismu jinsin syamilun lil aqlamil lati tuktabu biha anwa'ul ulum lafat al-qalam yang diartikan dengan pena pada ayat ini adalah isim jenis ini istilah dalam bahasa Arab ya namanya isim jenis isim itu kata benda jenis itu yang memiliki banyak bentuk ya namanya isim jenis kalau matahari tidak disebut isim jenis. Kenapa? Syamsun artinya apa? Matahari. Ini nggak disebut isim jenis. Kenapa? Bentuk matahari ada berapa? Ada berapa? Cuma satu. Berarti nggak jenis karena dia nggak memiliki banyak bentuk. Nah, kalau kolam, kolam itu pena, isim dalam bahasa Arab isim kata benda disebut isim jenis karena punya banyak jenis, ragam, model dan bentuk. Ya benda. Ya toh? Untuk masuk toko buku. Ya. Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya cari pena. Mesti ditanya Pak. Yang mana? Merek apa? Model bagaimana? Nah, gitu, Karena banyak modelnya. Ya toh? Lainnya lo antum keluar mau kemana? Lihat matahari. Walas. Orang apa tanya, matahari yang mana? Apakah pernah ditanya itu? Anda oh, kecuali anda mau belanja, belanja apa? Mat ke matahari. Nah. Lain cerita nih, nah. Mau keluar lihat matahari. Oh nggak bakal tanya karena di alam semesta ya, ya cuma satu mataharinya yang dilihat oleh orang Amerika, orang Eropa, orang Belanda di Jojoran itu matahari yang sama. Tidak disebut isim jenis. Nah dalam bahasa Arab ada yang disebut isim jenis. Itu kata benda yang punya banyak bentuk, punya banyak model, punya banyak ragam. jadi paham ya? Ayo, sedikit belajar bahasa Arab. Syamilun lil aklam mencakup semua bentuk pena allati tuktabu biha anwa'ul ulum yang biasa digunakan untuk mencatat ilmu. Wa yustaru biha al-manthur wal mandum dan digunakan untuk membuat karya tulis. Ya. Baik berbentuk paragraf demi paragraf maupun berbentuk nadoman. Nadoman itu rangkaian bait syair. Gitu ya. Naam. Wadhalika anna al-qalama wa ma yasturu bihi min anwa'il kalam min ayatillahi al-azimah allati tastahiqqu ay yaqsim ay yuqsimallahu biha ala bara'ati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimma nasabahu ilaihi a'da'uhu minal junun فنفى عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه حيث من عليه بالأقل الكامل والرأي الجزل wal kalamil fasil alladhi huwa ahsanu ma jarat bihil aqlam wa وهذا هو anam wa hadha huwa sa'adatu fid dunya Penjelasannya kata Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena. Kenapa dengan pena? Dalam keadaan kaidahnya, faedahnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya setiap makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu memiliki keutamaan, punya keistimewaan. Ya, seperti Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi, waduha, wal dan seterusnya. Apa namanya matahari, bulan, kemudian bintang. Ini kan makhluk-makhluk besar, langit ya, dengan keindahannya, keistimewaannya yang diakui dan disaksikan oleh umat manusia. Nah, di permulaan surat Al-Qalam, kenapa Allah bersumpah dengan pena? Ada apa dengan pena? Kan itu ya. Penjelasannya kata Sa'di rahimahullah, pena yang dengannya ditulis berbagai macam ilmu. Di antara ilmu yang ditulis dengan pena adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia Ya, dengan pena kita bisa menulis Al-Qur'an. Dengan pena pula dulu para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in Zaid bin Thabit, Muawiyah ibn Abi Sufyan dan beberapa sahabat yang lain ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pencatat wahyu. Mereka mencatat Al-Qur'an kalamullah azza wajal juga dengan pena. Yang gitu ya. Naam allati tastahiqu ayyuqsimallahu biha yang dengan keistimewaan tadi dengan penalah ayat-ayat suci Al-Qur'an ditulis dibukukan sehingga terjaga dan bisa dibaca oleh kaum muslimin ila yaumil qiyamah ya andai kata tidak ada pena kita akan kesulitan untuk menulis masa mau menulis dengan jari ya toh dengan adanya pena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara keistimewaan pena digunakan untuk mencatat ayat suci Al-Qur'an. Ketika ayat suci Al-Qur'an tercatat dengan rapi, terjaga dengan baik, kaum muslimin bisa membaca Al-Qur'an sampai datangnya hari kiamat. Jadi pahami? Nah, ini keistimewaan Al-Qalam. Dari sisi ini berhak makhluk Allah yang bernama kolam ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bara'ati nabiyhi sumpah untuk membersihkan nama baik nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh musuh-musuh beliau dituduh sebagai orang yang gila. Maka Allah meniadakan tuduhan tadi, membebaskan Nabi dari tuduhan tersebut. Bahkan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam berupa akal yang sempurna, kemudian ucapan yang indah dan lain sebagainya ikhwan Allahu wa iyyakum dan yang demikian ayat suci Al-Quran yang membersihkan nama Nabi alaihi salatu wassalam yang ditulis dengan pena adalah tulisan terindah yang ditulis oleh makhluk azani allahu wa iyakum. Dan ini merupakan kebahagiaan bagi Nabi alaihi salatu wassalam di dunia. Allah membersihkan nama beliau alaihi salatu wassalam dengan diturunkannya Al-Qur'an. Diturunkannya ayat ini wal nun wal qalami ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Yang ayat ini tertulis ditulis oleh kaum muslimin dengan pena-pena mereka terjaga dengan baik tulisan tadi sampai hari kiamat. Ya. Ini dibersihkan seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin mereka berusaha menyebarkan seluas-luasnya berita kalau Muhammad adalah syairun majnun sahirun kadzab disebarkan seluas-luasnya sekarang Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka disucikan nama baik nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan diturunkan ayat suci Al-Qur'an salah satunya surat Al-Qalam ini ditulis oleh kaum muslimin disebarkan seluas-luasnya ke seluruh penjuru dunia dan sampai hari ini kita membaca berulang-ulang ayat yang membersihkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari tuduhan orang-orang kafir Quraisy bahkan sampai datangnya hari kiamat. Ya. Naam. Thumma dzakara sa'adatahu fil akhirah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah menyebutkan kebahagiaan bagi Nabi alaihi salatu kelak di hari akhir. Faqala wa inna laka la ajran ay 'aziman kama yufiduhu tankir Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar mendapatkan pahala kata Sa'di pahala yang sangat besar. Ya, yang pernah atau yang sedang belajar bahasa Arab mungkin kan bertanya-tanya pada terjemahannya. Terje, uh, tekstualnya tertulis la ajron. Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala. tidak disebutkan sifatnya. Seandainya pahala yang banyak, pahala yang besar, kan ada lanjutannya. La ajron aldiman atau ajron kathiron atau ajron jazilan. Kok tidak ada? Kan gitu ya? Ya lo? Tapi dalam konteks terjemahannya selalu diterjemahkan mendapatkan pahala yang besar. Dari mana? Ada tambahan terjemah yang besar, yang banyak, yang mulia. Itu dapat dari mana? Kata Sa'di rahimahullah, yufiduhu tankir ditunjukkan oleh bentuk nakiroh pada isim tersebut. Ini pakai istilah bahasa Arab lagi ya, yang sudah pernah dapat Gampang insya Allah. Yang belum pernah dapat nanti bisa ditanyakan kepada yang sudah dapat. Ya, ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat dalam bahasa Arab. Cara gampangnya, yang ada tanwinnya itu nakiroh. Walaupun tidak semua ya. Walaupun tidak semua. Kalau ada tanwinnya berarti dia nakiroh. La ajron. Tanwin atau tidak? Tanwin ya. La ajron wa inna laka la ajron. Ajron dia tanwin, berarti dia nakiroh Ya toh? Salah satu fungsi isim nakiroh lit ta'zim untuk menunjukkan makna besar, agung, mulia. Gitu ya. Nah, itu ditunjukkan pada ayat ini. Wa innalaka la ajron Dan engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam akan mendapatkan pahala yang sangat besar ghairu mamnun tidak terhitung jumlahnya tidak terputus bahkan ghairu mamnun ay ghairu maktu bal huwa daimun mustamir wa dzalika lima aslafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-a'mali salihah wal akhlaqil kamilah yang demikian itu Didapatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena banyaknya amal saleh yang beliau kerjakan dan akhlak yang sempurna yang beliau miliki. Salah satu amal soleh terbesar yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah dakwah ilallah azza wa jal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih indah ucapannya, lebih baik perkataannya daripada hamba yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi termasuk dalam ayat tersebut. Walihada qala oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat wa innaka la'ala khuluqin azim ay 'aliyan bihi musta'liyan bi khuluqika alladhi manna Allahu 'alaika bih engkau berada pada akhlak yang mulia yang dengannya engkau mengungguli ya makhluk-makhluk yang lain dan itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala wa hasilu khuluqihil azim ma fassarathu bihi ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha liman sa'alaha anhu gambaran betapa besar dan agung akhlak yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada seorang yang bertanya kepada Aisyah, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih akhlaknya Nabi dahulu saat beliau masih hidup? Qalat Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Nah, hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sudah masuk waktu Isya nampaknya. Fadal adzan terlebih dahulu. Baik. <clears throat> Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam tidak lain adalah Al-Qur'an. Sehingga semua akhlakul karimah yang ada di dalam Al-Qur'an diamalkan dan dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, semua akhlakul karimah yang ada di dalam Al-Qur'an ada pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk mencontoh nabinya alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah sungguh telah ada pada nabi kalian nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan yang baik ya telah dan yang baik dalam berakhlakul karimah dalam bermuamalah dalam bermasyarakat sebagai seorang pemimpin atau rakyat dalam memimpin rumah tangga dan seterusnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah sosok yang paling utama teladan yang paling bagus dalam mengaplikasikan akhlakul karimah. Wadzalika nahwu qaulihi ta'ala lahu. Dicontohkan oleh Sa'di rahimahullah beberapa ayat yang berisi tentang akhlakul karimah dan ada pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayat yang pertama, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf Perintahkan kepada perkara yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, ini sifat yang pertama, akhlak yang pertama yang ada dalam Al-Qur'an dan dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul itu orang yang sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dalam urusan-urusan dunia, masalah-masalah pribadi. Beliau tidak pernah marah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Tidak pernah marah. Kalau urusannya urusan pribadi. Kalau kita punya apa namanya kesulitan dalam mengendalikan emosi kita, lihat baginda Nabi alaihi salatu wassalam ya dalam keseharian beliau ketika bermuamalah dengan para sahabat bahkan saat bermuamalah dengan orang-orang non muslim kalau itu urusannya urusan pribadi Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah marah emosi apalagi sampai dendam dan membalas kejelekan tadi dengan kejelekan yang sama jadi wami beliau akan maafkan Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau urusannya urusan pribadi, tapi kalau urusannya urusan agama, syariat agama Allah dilanggar, beliau marah saat itu. Nah, dan ini dicontoh pula oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah yang kita kenal sebagai sosok sahabat yang apa namanya kuat, tegas, kan gitu ya. Yang saat beliau hijrah ketika para sahabat yang lain berangkat sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan menantang kaum musyrikin Quraisy yang ingin esok hari anaknya yatim, istrinya janda, silahkan coba ya menghadang Umar di pintu gerbang kota Makkah. Ya, kalau ono sing wani kan ibidin azani Allahu wa iyyaku. Ya. Siapa tahu nanti dicontoh oleh Pak Lutfi gitu kan siapa yang berani nah, yang pengen besok anaknya yatim, istrinya janda, macam-macam ya. Tunggu saya di gerbang kota Surabaya misalnya ya. Nah, hakata ikhadi fillah azani Allahu wa iyyakum. Umar yang apa namanya tegas semacam itu didatangi oleh salah seorang menterinya yang kala itu menterinya membawa salah satu kerabatnya masuk menemui Umar di ruang kerja beliau ihanibidina azani Allah wa iyakum baru masuk belum memperkenalkan diri tahu-tahu kerabat dari menterinya tadi mencela Umar habis-habisan saat itu Umar sebagai Amirul Mukminin. Kalau sekarang mungkin di negara kita bisa digambarkan menjadi seorang presiden. Jadi Amirul Mukminin tahu-tahu ada tamu nggak dikenal, keluarga dari menterinya langsung merocos, ya. Belum memperkenalkan diri, langsung merocos. Engkau wahai Umar adalah amir penguasa yang zalim, tidak pernah memperhatikan rakyatnya, ekonomi rakyat ditelantarkan begini begini begini begini begini begini. Kira-kira kalau kita di posisinya Umar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wah, keluar itu kalau Pak Lutfi keluar singanya itu ya. Wah, ini macam-macam orang ini kan gitu ya. Umar pun juga sama, manusiawi, marah. Ya, lah dengan karakter yang kita tahu tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arbah, marah digenggam kerah bajunya ikhwan fillah azani Allah wa iyakum dan tangan kanannya sudah terkokang ibaratnya gitu ya. Ini tinggal hitungan detik jeb kanan mendarat ikhwan fillah azani Allah wa iyakum Enggak tahu gimana kalau jeb kanannya Umar yang mendarat. Bisa antum bayangkan dengan orang postur tingginya seperti orang yang sedang naik kuda tingginya Umar seperti orang yang naik kuda tinggi kekar loh ya bukan tinggi tambun tinggi kekar ya yang dulu ya di ini kisah yang agak melebar dikit ya supaya antum tahu gambaran fisiknya Umar bin Khattab saat dulu masih kafir belum masuk Islam pernah suatu ketika ditangkap oleh pasukannya Romawi disuruh untuk apa namanya nyangkul ya bercocok tanam ini bangsawan kures kok disuruh nyangkul kan gitu ya nggak terima nggak mau ditampar oleh pasukan Romawi tadi ambil alat cangkulnya dihantamkan kepada pasukan tadi gelundung kepalanya ya Allah wa saking kuatnya satu kali pukulan mut mati dan bidina azani Allah wa iyyakum. Bisa antum bayangkan besarnya fisik Umar bin Khattab. Posisi sebagai Amirul Mukminin yang kita tahu beliau adalah Amirul Mukminin yang berusaha untuk adil terhadap rakyatnya. Tahu-tahu ada orang yang gak dikenal ngomong semacam itu, manusiawi kalau beliau emosi. Pegang gerah bajunya, hampir ditonjok ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Menterinya tadi membacakan ayat ini. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin wa hadza minal jahilin kata menterinya tadi wahai Umar ibnul Khattab jadilah pemaaf perintahkan kepada yang ma'ruf berpalinglah dari orang-orang yang jahil saudaraku ini termasuk contoh orang yang jahil seketika langsung hilang emosinya Umar ibnul Khattab dilepaskan dan dimaafkan. khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau nahna, nahna sik ojo diwaca sik. <laughs> ya. Ojo diterusno. Tak andem dhisik baru <laughs> ngomong kan gitu ya. Itu nahna kan gitu ya. Ha kata ikhwidina azani Allahu wa iyyakum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ayat yang kedua yang dicontohkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam bisa bersikap lemah lembut kepada umatmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Andai kata engkau adalah orang yang punya perangai yang kasar, kemudian ucapannya juga kasar, lam faddu min hawli. Niscaya umatmu akan menjauh darimu. Ya. Ini menunjukkan kalau ucapan Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah ucapan yang penuh dengan lemah lembut. Ucapan yang santun. Dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang kotor lisannya.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 semua ayat yang mena, yang me, apa namanya yang menganjurkan untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah Rasul alaihi salatu wassalam adalah hamba yang paling sempurna dalam menjalankan ayat tersebut ketika perintah untuk memaafkan Rasul orang yang paling sempurna pada akhlak tersebut. Ya, ketika ayatnya memerintahkan untuk jujur, Rasul adalah orang yang paling jujur. Ketika disebutkan ayat untuk bertakwa, Rasul orang yang paling bertakwa. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca dan penjelasan Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir sadi rahimahullahu taala. Yang pertama fihi al-hathu ala kitabatil ilm. Di dalam ayat ini terdapat perintah dan anjuran untuk mencatat ilmu. Ya. Untuk mencatat ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pena sebagai sumpah dalam ayat ini menunjukkan pena tersebut punya keutamaan. Apa yang menjadikan pena utama dari makhluk-makhluk yang lain? Dikarenakan pena adalah sarana untuk mencatat dan menjaga ilmu. Ya, itu keutamaannya menjadikan pena dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penalah manusia menjaga ilmunya dengan ditulis. Ya, tentunya rapi, ya, enak dibaca, mudah dimengerti tulisannya ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu tersirat dalam e, permulaan surat ini. Dan ini perkara yang e, apa namanya? disepakati oleh para ulama. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah atau apa namanya sahabat yang mulia ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mengajukan kepada beliau omongan kritikan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ketika melihat Abdullah bin Amr bin Al-As mencatat hadis. Bukan Al-Qur'an ya, tapi hadis yang dicatat. Ucapan Nabi dicatat oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka orang-orang Quraisy mengatakan wahyak, Ya, Celaka kamu wahai Abdullah. Ngapain nulis ucapannya si Muhammad? Ya, innahu basyarun yukhti wa yusib. Ya, Muhammad itu manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Kenapa kamu catat semua omongannya? Ya, ketika terdengar ucapannya demikian, Abdullah bin Amr bin Al-As mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian minta solusi kepada beliau. Nabi mengatakan, "Uktub Ya, nggak usah gubris mereka, tetap tulis. Fawallahi ma yakhruju minhu illal haq sambil mengisyarahkan kepada lisan beliau. Fawallahi sungguh demi Allah tidak akan ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Ya. Rasul membiarkan bahkan memerintahkan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As untuk mencatat hadis dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Dengan mencatat ilmu akan terjaga. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum khususnya mereka-mereka yang masih mampu untuk mencatat, yang masih muda. Ya, yang muda-muda ya, itu harus punya semangat dalam mencatat ilmu. Karena disitulah hanifidina azani Allahu wa iyyakum di apa namanya buku tulis kita ilmu bisa diikat dengan baik. Karena ilmu itu katanya al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, al-ulum wahsyiyah. Ilmu itu liar. Ya, ilmu itu liar. Khanifidina wa iyyakum. Kalau tidak diikat dengan baik, hilang. Ya benar? Ya, kalau nggak diikat dengan baik, hilang tidak usah jauh-jauh sepekan ke depan atau esok hari. Terkadang apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam majelisnya dalam durasi satu jam belum selesai kajiannya ditutup ketika ditanyakan ulang kepada para hadirin lupa Ustadz lupa Ustadz padahal belum ditutup ini mau dicoba <laughs> ya mau dicoba Tayyib. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada para penghafal Al-Qur'an, "Ya ahlal Qur'an, istadzkirul Qur'an. Fa innahu wallahi ashaddu tafassiyan minal ibili min iqalihi." Wahai ahlul Qur'an, banyak-banyak murojaah hafalan kalian Ya, karena ilmu itu lebih cepat hilangnya daripada onta yang lepas dari ikatannya. Ya, onta yang diikat ketika lepas ikatannya tidak butuh waktu lama dia akan kabur. Ya toh? Nggak usah onta, mungkin karena jarang di sini ya. Kalau punya onta kalau Luti? Nggak ada ya? Ya, kita tahu kucing ya. Ya mungkin punya peliharaan kucing atau kambing yang diikat, kambing lah atau sapi. Coba, coba ini ya, coba antum ikat kambingnya di depan rumah. Lepas ikatannya. Kemudian antum hitung butuh berapa lama kambing tadi kabur. Allahu wa iyakum Hitungan detik hilang. Enggak usah jam, hitungan detik hilang semenit bahkan sa, apa namanya sak lama lamanya semenit lah atau dua menit kurang daripada itu hilang itu dan Nabi mengingatkan ilmu lebih cepat hilangnya daripada onta yang lepas dari ikatannya ya karena kita bukan Imam Bukhari kita juga bukan Al-Imam Daruqutni kita juga bukan Syu'bah al Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti rahimahumullahu taala, bukan ulama-ulama besar terdahulu yang mampu menghafal dengan daya hafalan yang sangat kuat. Ya, tentunya kita harus sadar diri, ikat ilmu baik-baik dengan catatan, khususnya untuk para pemuda. Kan azani wa iyakum. Ya. Alhamdulillah zaman sekarang e, media untuk mencatat atau mengikat ilmu jauh lebih mudah dibandingkan zaman dahulu. Kalau dahulu manual catatannya, sekarang nggak mampu nyatet karena mungkin usahanya cepet dan semisalnya atau bingung poin apa yang harus ditulis, rekaman. Ya dah? Nah, datang ke tempat taklim nggak bawa rekaman, tenang. Nanti di-share di grup. Ya, itu manfaatkan. Allahu wa iyyakum. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meremehkan kemudahan tadi, ya, kita biarkan hilang begitu saja, sia-sia atau bahkan kita remehkan khaniidin Allahu wa iyyakum termasuk wabah atau balak dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hazim Al-A'raj Salamah ibnu Dinar rahimahullahu taala, "Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat dan kemudahan yang tidak membuatmu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala fahiya baliyah. Ketahuilah itu sejatinya adalah bala musibah. Ya, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im Nah, kata ikhani fidina azani Allahu wa iyaku. Ini faedah yang pertama, ada perintah untuk mencatat ilmu. Yang kedua, faedah yang kedua ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Fadlun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak diragukan untuk keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk malam hari ini faedah yang bisa kita ambil ikhwan azani Allah wa iyyakum al amru bil iqtida wa ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk meneladani dan mencontoh akhlakul karimah yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.